Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bacakan ya faedah-faedah ataupun permasalahan-permasalahan penting yang bisa kita petik dari mukadimah kitab ini. Dan kita sudah membacakan dua poin. Yang pertama al-hikmatu min khalqil jinni wal insi, yaitu bahwasannya hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua beliau katakan anal ibadata hiya tauhid, bahwasanya ibadah yang dimaksud ya yang itu merupakan hikmah penciptaan jin dan manusia adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah beribadah kepadanya dan meninggalkan semua sesembahan selainnya. Itulah yang disebut dengan tauhid. Kemudian faedah yang berikutnya atau yang ketiga beliau katakan fihi makna qawlihi la antum abiduna abud Maka di dalam bab, bab ini juga terkandung makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk mengatakan ya wala antum dan tidaklah kalian wahai orang-orang kafir abiduna ma'abud tidaklah kalian beribadah kepada apa-apa yang aku sembah karena sesungguhnya seorang muslim seorang yang beriman itu beribadah hanya kepada Allah saja mereka tidak mempersekutukan Allah dengan selainnya dan ini berbeda keadaannya dengan orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir yang mereka beribadah kepada selain Allah di samping ibadah mereka kepada Allah. Mengapa dikatakan bahwasanya orang-orang musyrik atau orang kafir tidak beribadah kepada apa yang kita sembah? Kenapa? Karena ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik itu ibadah yang ditegakkan di atas kesyirikan ibadah apapun ya jika dia ditegakkan di atas syirik ataupun kekafiran ya walaupun pelakunya beribadah berdoa kepada Allah ya salat kepadanya bersedekah dan lain sebagainya akan tapi jika ibadah-ibadah itu ditegakkan di atas kesyirikan ya atau pelakunya adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala maka hal itu tidak bermanfaat di sisi Allah dan itu bukanlah ibadah yang benar. Makanya Allah mengatakan wala antum abiduna ma'bud dan tidaklah kalian wahai orang-orang kafir menjadi penyembah apa yang aku sembah karena ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau orang musyrik kepada Allah adalah ibadah yang ditegakkan di atas kesyirikan. Kemudian faedah yang keempat atau permasalahan yang keempat ar-rabi'atu al-hikmatu fi irsali rusuli yaitu hikmah dari diutusnya para rasul apa hikmah diutusnya para rasul sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibu tagut sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah tagut maka hikmah yang menjadi ya tujuan daripada dakwah para rasul dan yang menjadi hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka adalah untuk mendakwahkan kepada ibadah, mendakwahkan kepada tauhid. Ya, beribadah kepada Allah saja dan menjauhi peribadatan kepada tauhid yaitu segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima al satu yang kelima Anna ar-risalata ammat kulla ummatin Dari bab yang sudah kita pelajari Kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya arisalah yaitu misi kerasulan itu bersifat umum ya universal mencakup seluruh umat manusia semua umat telah Allah utus kepada mereka seorang rasul sebagaimana tadi sudah dibacakan ayatnya Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin ya dalam surat An-Nahl ayat 36. Sungguh telah kami utus ya pada setiap umat. Allah katakan pada apa? Setiap umat seorang rasul. Ya berarti semua umat telah diutus kepadanya rasul. Ya. Dan kita ketahui bahwasanya rasul ataupun nabi yang terakhir yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidaklah diterima ya agama dari siapapun kecuali jika dia ya beriman dan mengikuti Rasulullah SAW setelah beliau diutus ya ke alam dunia ini setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai nabi dan rasul maka semua orang ya harus mengikuti ajaran dan syariat yang beliau bawa. Demikian faedah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan insya Allah kita akan bertemu kembali dalam pembahasan yang sama pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufik darinya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.